Setan, jin, hantu sedang lari kabur semua. Begitu mendengar azan, langsung bangkit. Yang sedang duduk depan TV, begitu mendengar azan, matikan, langsung bangun, langsung bangkit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung bangkit. Karena kalau sudah selesai azan, setan datang balik. Ketika azan berkumandang, lari semua setan-setan, lari semua hantu-hantu, lari semua jin-jin. Makanya dicari muazin yang suaranya yang paling keras, yang paling tajam, yang paling kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, kata anjing melolong karena dia menengok setan hantu lari pontang-panting. Ayam bisa nengok jin, keledai bisa nengok setan, anjing bisa nengok setan. Makanya suara keledai, suara ayam bekokok, suara. Kenapa? Karena fulfill kornea mata mereka ini bisa menengok. Pak Ustadz saya ingin nengok setan, ah, gantilah pakai mata ayam. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka jangan tunda-tunda. La tuakhir amalaka ilal ghad, ma taqdir an ta'malahul yaum. Jangan kau tunda-tunda amalmu besoklah, nantilah, nantilah selama kau bisa melakukannya hari ini. Apa yang bisa kau buat sekarang? Laksanakan. Kau solat sekarang. Kau mau puasa sekarang. Kau mau berhaji sekarang. Selagi masih ada umur ada, badan ada, duit tak ada duit ada, umur ada, badan tak sehat. Badan sehat, duit ada, umur tak ada. Umur ada, duit ada, badan sehat. Tapi kesempatan waktu tak ada. Maka ketika ada, laksanakan, jangan tunda-tunda. Badan sehat, langsung ambil uruk. Ila kuntum ila salat, kalau kau mau salat, falsilu aku basuh muka. Ketika basuh muka, maka keluar dosa dari biji-biji mata masuk air ke mulut, keluar dosa dari celah-celah mulut lidah-lidah, keluar dosa dari hidung. Ketika tangan dibasuh, keluar dosa dari celah-celah jemari tangan, disapu kepala sampai ke lubang telinga, keluar dosa isi kepala sampai keluar ke lubang ketinga, disiram kaki sampai mata kaki, keluar dosa-dosa kaki. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya Allah ingin bukakan hijab, Allah tunjukkan kepada engkau nampakmu dosa itu mengalir dalam aliran air wudhu bersih. Setelah itu kita minta kepada Allah, muka sudah bersih, tangan sudah bersih, mulut sudah bersih. Allah ja'alni minat tawabin, jadikan aku orang yang bertaubat. Wa minal jadikan aku orang yang mensucikan diri. Wa min ibadika salihin, jadikan aku orang yang soleh. Sekarang orang banyak berwudhu tak berdoa, lupa. Habis wudhu, tak apa katanya? Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin jadikan aku orang yang bertaubat karena dosaku banyak waj'alni minal mutatahhirin jadikan aku orang mensucikan kenapa badan sudah suci tangan sudah suci kepala sudah suci kaki sudah suci tapi hati belum suci waj'alni minat mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin jadikan aku hambamu yang saleh, karena orang yang saleh saja yang dapat doa orang-orang solat assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Tapi di antara solat ke solat ni godaan banyak datang. Macam-macam godaan. Dulu godaan orang kalau mau berzina perempuan datang menggoda. Kalau mau buat dosa pergi ke rumah orang cerita aib orang. Sekarang setan hantu datang ke rumah kita, masuk ke ruang tamu kita, masuk ke kamar kita, masuk ke kantong kita, masuk ke HP kita dalam bentuk Samsung, dalam bentuk Nokia, dalam bentuk oh kalau gitu kita campakkannya di Pak. Jangan. Dipakai dia untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. HP, kamera, mikrofon, listrik ini bukan punya orang Islam, ini punya orang barat, ini bukan punya orang Arab, ini punya orang Amerika, punya orang Jepang, tapi kita pakai dia untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pakai dia macam pisau. Pisau ini matanya dua. Kalau dipakai untuk memotong ke bawah, motong ayam, motong itik, motong kurban, dapat pahala. Tapi kalau dipakai untuk memotong urat nadi, memotong leher, putus mati. Begitu juga dengan alat ini. Ini alat. Apa hukum mikrofon? Mikrofon ini alat dipakai dia untuk ceramah, dapat pahala. Sampai suara ini ke telinga Bapak Ibu. Bayangkan kalau ceramah tak pakai mikrofon. Mana mau ceramah? Pakai alat. Tapi dia bisa menjadi alat yang baik. Dia bisa juga menjadi alat yang tak baik. Kapan dia menjadi alat yang tak baik? Dipakai untuk menyanyikan lagu-lagu metal, lagu-lagu hantu, lagu-lagu setan, lagu-lagu zina. Lagu mana lagu zina? Cinta satu malam. Malam 17 Agustus kepada Bapak RT RW tokoh masyarakat Arab datang ke Tanah Lapang. Kita akan mabuk semalam suntuk malam ini dengan menyanyikan lagu-lagu apa kabar Pak RT RW metal. Melalaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dibuat dalam bentuk pengajian, kumpul semua pakai baju putih, celana putih, mukena putih, rok putih, sendal putih, baju putih, jilbab putih, semua putih di tanah lapang lalu dibawa berzikir astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya dosa kami begitu banyak ya Allah. Dulu Bung Tomo meneriakan Allahu Akbar ya Allah. Dulu Jenderal Sudirman meneriakan Allahu Akbar ya Allah. Demam-demam dalam keadaan malaria dia di tengah hutan ya Allah. Demi kami merdeka ya Allah. Untuk mereka semua Allah maafir lahum warahum. Pakai mikrofon. Maka dia sebagai alat direkam, disut, akhirnya diedit, masuk ke internet www.google.com semua menjadi alat ini akan menjadi amal jariah amal-amal setelah kita mati tinggallah ini semua tinggal lagi malaikat tinggal menengok tinggal amal baik amal tak baik ada kiri ada kanan ada hitam ada putih ada dosa ada pahala semuanya akan diminta tanggungjawab di hadapan Allah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan ya sebesar biji sawi sebesar butiran debu sebesar tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam di tengah malam yang kelam di tengah samudera yang luas tak pernah luput daripada pengawasan Allah SWT akan didatangkan Walaqad ji'tumuna furada Kau akan datang menghadap Allah dalam keadaan furada sendirian Kama khalaqanakum awwala marrah Sebagaimana kau dulu dalam perut makmu sendirian Kau lahir dalam keadaan sendirian dan kau pun akan menghadap Allah sendirian kawan di warung kopi kawan di nightclub kawan di warnet kawan di karaoke kawan di semua yang dulu katanya oh friend kenapa begitu cepat kau meninggalkan kami bro menangislah kawan itu mengenang meninggal kenapa kau cepat betul kau sedih kenapa dia nangis hutangnya belum dibayar Kenapa lo kok cepat mati friend Kata kawan satu lagi nggak ada lo nggak rame Apa yang bisa dia bawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Kalau pernah bangun di tengah malam Tapi bagi yang sudah menikah jangan bangun sendirian Yang lajang-lajang bangunnya sendirian Allahu Akbar tapi yang sudah menikah diajaknya istrinya bangun Diambilnya air Dipercikannya ke wajah bininya Bangun Nanti kalau nikahnya udah 20 tahun tapi kalau yang pengantin baru baru nikah kemarin, wake up my honey, wake up my darling. Ya juga bangun, oh, bangunlah Begitulah oh, mereka ingin menyelamatkan yang sudah menikah, yang belum menikah jangan. Ini banyak nih anak-anak lajang nih belum nikah lagi di WA-nya saya, Pak Ustaz, apa hukumnya eh, tahajud call? Tahajud call apa? saya miskol pacar saya yuk sholat yuk la ilaha illallah tahajud rajin pengajian rajin tapi masih pacaran ini orang hijrah pasrah tapi tak rela namanya hijrahnya belum utuh kok kalau mau hijrah hijrah total jadi Pak Ustadz hubungan kami sudah lama putuskan buanglah mantan pada tempatnya jangan lagi hubung-hubungan sama dia putus buang nomornya buang hapus dia dari delete dia dari FB udah saya buang semua Pak Ustaz terus digantinya nomor baru saya ganti pula nomor baru eh sama tuh sama putus total ya ayyuhalladzina amanu hai orang beriman udkhulu fis silmi masuklah engkau ke dalam Islam ini kafah total jangan setengah-setengah hayya -setengah.